السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد معاشر الاخوه مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala semata pada malam hari ini kita dapat dipertemukan berkumpul bersama di tempat yang paling baik di majelis ilmu di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita mencintai dan merindukan negeri akhirat. Ma'asyarul ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Bagi seorang mukmin kehidupan dunia itu bukanlah segala-galanya Dunia bukanlah tempat di mana dia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Bagi seorang mukmin, dunia itu walaupun dipenuhi dengan keindahan dan perhiasan, namun tetaplah dia meyakini bahwa akhirat yang lebih baik wal akhiratu khairu wa abqa kampung akhirat itulah yang lebih baik dan abadi bagi seorang mukmin meskipun tinggal di dunia namun tetaplah yang dirindukan itu kampung akhirat. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwa kerinduan kepada kampung akhirat itu adalah gambaran dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dan keinginannya yang begitu kuat untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Karena rindu itu bagian dari cinta. Gak akan pernah ada kata rindu kalau tidak ada kata cinta. Ketika ada cinta, maka akan ada rindu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan al-mahabbatu darajatun kecintaan itu bertingkat-tingkat. Minha asyauq. Di antaranya adalah kerinduan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kerinduan orang-orang terhadap kampung akhirat dalam firmannya yang berbunyi mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laati wa huwas samiul alim Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah fa inna ajalallahi laatin maka sesungguhnya kepastian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk itu akan datang. Dan dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Maha mendengar, Al-Alim dan Maha melihat. Jadi kerinduan kepada kampung akhirat berarti harapan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal yang didasari dengan kecintaan. al ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Layaknya orang yang sedang jatuh cinta hati dan pikirannya itu senantiasa akan terpaut kepada yang dicintainya. Berharap banyak dari yang dicintainya dan sangat takut bila ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Begitulah keadaan orang-orang yang selalu merindukan kampung akhirat. Hidupnya diwarnai dengan harap-harap dan cemas. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan mencemaskan, mengkhawatirkan akan azab Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih Apakah sama antara orang-orang kafir musyrikin yang mereka hidup di dunia bersenang-senang menghabiskan waktunya untuk urusan dunia melakukan segala upaya agar tetap bisa hidup di dunia dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal ana al-lail di waktu-waktu malam sajidan wa qaiman mereka sujud mereka berdiri yahdharul akhirata mereka mencemaskan akan azab Allah Azza wa Jal wa yarjuna rahmat rabbih dan mereka selalu mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah kalau begitu siapa dan bagaimana keadaan orang-orang yang merindukan kampung akhirat itu. Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, orang-orang yang merindukan kampung akhirat adalah orang-orang yang kehidupan mereka ada di antara rogbah dan rohbah harapan dan rasa takut. Kalau menurut bahasa Imam Ibnul Qayyim, mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dunia bermodalkan khauf dan roja. Satu sisi berharap akan kebaikan rahmat Allah Azza wa Jal, di sisi lain menanamkan rasa takut bila sewaktu-waktu azab Allah itu datang. Mereka bukanlah orang yang terlena hidup di dunia. Dan sesungguhnya inilah prinsip simpel hidup di dunia. Khauf, roja. Seperti seekor burung dia bisa terbang karena memiliki dua sayap. Manusia bisa melakukan aktivitas hidup di dunia dengan baik dengan dua hal, khauf dan roja. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya menceritakan tentang keluarga dari Nabi Zakaria alaihi wassalam. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang bergegas menuju kebaikan. Mereka berdoa, mereka beribadah kepada kami dengan raghbah dan rahbah harapan yang tinggi dan rasa takut yang juga tidak kalah tingginya. Wakanu lana khasyain. Mereka terbukti sebagai orang-orang yang senantiasa menampakkan kekhusyuan di hadapan kami. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga Zakaria alaihi wassalatu wassalam. para anbiya, para rasul adalah golongan pertama yang merindukan kampung akhirat. Ya. Terbukti dari keimanan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah, dan prioritas mereka kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dunia hanya dijadikan oleh mereka sebagai tempat sementara ya. sesuatu yang cukup sekedar dilewati saja Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, mali walid dunia. Tidak ada urusanku dengan dunia. Innamal aish aishul akhirah. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Ada salah satu bukti yang menunjukkan betapa besarnya rasa rindu para anbiya kepada kampung akhirat yaitu diantaranya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Rabbi arini angzur ilaik. Kata Musa, Ya Rob, biarkan aku bisa melihatmu. Permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk bisa melihat Allah Azza wa Jal itu bukan karena Nabi Musa meragukan soal keberadaan Allah. Tetapi permintaan ini adalah permintaan yang didasari oleh kerinduannya. Ingin segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Kecintaan yang begitu besar kepada Allah Azza wa Jal. Terjadilah dialog antara Allah Azza wa Jal dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hingga akhirnya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u alaiha. Kata Musa, ini adalah tongkat yang aku gunakan untuk bertelekan padanya. Aku gunakan untuk bersandar padanya. Kata para ulama tafsir, sebenarnya jawaban Musa yang seperti itu sudah cukup. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasalam kemudian menjelaskan lebih lanjut soal tongkat itu. Kenapa? Karena beliau ingin terus berdialog dengan Allah Azza wa Jal. Layaknya orang yang bertemu dengan kekasihnya. Kalau sudah ketemu, inginnya terus bersama. Nggak mau berpisah. Kalau sudah ngobrol, inginnya terus ngobrol. Ya. Gak mau berhenti. Demikianlah kecintaan Musa alaihi salatu wassalam kepada Allah Azza wajal. Nabi Musa menambahkan jawabannya. Wa ahushu biha ghanami. Tongkat ini aku gunakan juga untuk memukul daun-daun yang kemudian daun-daun ini aku kasihkan ke kambing-kambingku. Waliyafiha ma'aribu ukhra. Dan ada lagi kebutuhanku yang lain soal tongkat ini. Terus disampaikan hal-hal yang lainnya. Begitulah Mashiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan yang tulus, kecintaan yang sesungguhnya, kerinduan kepada kampung akhirat. Maka sekali lagi, orang-orang yang merindukan kampung akhirat adalah orang-orang yang menanamkan dalam dirinya harapan dan rasa takut. Berharap akan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Mereka berhati-hati menjalani hidup di dunia. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi fokus utamanya untuk bisa ia kerjakan dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal menjadi fokus utamanya untuk bisa dia tinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata para ulama, orang-orang yang merindukan kampung akhirat adalah as-sabiquna bil khairat orang-orang yang begitu bergegas menuju kebaikan. Tidak menunda-nunda waktu untuk bisa mengerjakannya. Ketika ada kesempatan bisa meraih kebaikan, ia akan segera ambil kesempatan itu. Karena bisa saja kesempatan itu hanya datang satu kali dalam hidup. Ya. bicara soal kesempatan, maka ini kaitannya dengan waktu. Bicara soal waktu, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan banyak orang yang rugi karena waktu. Allah bersumpah dengan menyebut waktu. Dan Allah Maha Kuasa ketika bersumpah menyebut apa saja makhluk ciptaannya. Beda dengan makhluk, beda dengan kita. Ketika kita bersumpah tidak boleh ada yang kita ucapkan dalam sumpah itu kecuali nama Allah Azza wa Jalla. Kata Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Kenapa? Karena banyak yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Allah sudah kasih kesempatan manusia untuk hidup, tetapi kesempatan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang merindukan kampung akhirat ia akan memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa? Untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang begitu besar kecintaannya kepada kebaikan. Ketika ada kebaikan di satu tempat, mereka akan merapat ke sana. Ketika ada sesuatu yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan, mereka akan mendekat. Inilah bukti rindu kepada kampung akhirat. Hidupnya dalam keadaan terus sadar bahwa dunia itu hanya sementara. Bukan tujuan utama. Ya. Surga yang ingin mereka raih. Mereka ingin segera masuk ke jannah surganya Allah Azza wa Jal. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Di surga ada banyak hal yang nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbetik dalam hati. Surga adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Inilah yang ingin dikejar oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Para ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan kalimat fassabiqat. Ada yang menafsirkan fasabiqat adalah para malaikat yang mendahului dengan kencang. Kata muqatil hia al malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Sabiqati sabqa adalah para malaikat yang mendahului ruh-ruhnya kaum mukminin menuju surga. Berebut Ini gambaran begitu semangatnya untuk meraih apa? Kebaikan. Ya. Ada juga yang menafsirkan Imam Robi bin Sulaiman hiya anfasul mu'minin tasbiqu ilal malaikati syauqan ilallah sabiqati sabqa adalah jiwa-jiwa kaum mukminin yang mendahului para malaikat ya. untuk bisa berjumpa dengan Allah karena rasa rindu yang ada dalam jiwa mereka. Nah. Ada juga yang menafsirkan sabiqati sabqa adalah arwahul mukminin ruh-ruhnya kaum mukminin yang penuh dengan kerinduan kepada Allah Azza wa Jal. Allah katakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-19, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Waman aradal akhirata Siapa yang menginginkan kampung akhirat wasa'alaha sa'yaha kemudian ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai ke sana wa huwa mukmin dalam keadaan dia beriman yakin bahwa disitulah kehidupan yang sesungguhnya faulaika kana sa'yuhum mashkura mereka lah orang-orang yang usahanya itu patut disyukuri Kenapa? Karena pasti mereka akan sampai ke sana. Fa inna ajalallah la'atin. Waktu yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang merindukan kampung akhirat, itu akan datang ya. Fakullu ma huwa atin fahuwa qarib. Kata Ibnu Kathir. Semua yang akan datang itu waktunya dekat. Tidak akan lama. Buistu ana wassa'ah kahatain. Kata Nabi, jarak antara waktu aku diutus dengan terjadinya hari kiamat kahatain seperti dua jari ini jari telunjuk dan jari tengah dekat saja setelah jari telunjuk jari tengah setelah jari tengah jari telunjuk dari manapun kita mulai ya menghitungnya tetap setelah jari telunjuk itu pasti jari tengah. Ini kalau kita hitung dari ibu jari. Kalau dari jari kelingking pun demikian setelah jari tengah adalah jari telunjuk. Ini menggambarkan dekat saja. Hari kiamat itu dekat. Tidak jauh. Kenapa dikatakan dekat? <coughs> Karena hari kiamat adalah hari yang akan datang sesuatu yang akan datang sekali lagi dekat waktunya. Oleh karena itu, jangan terlena. Jangan terlena, jangan lalai. Selalu fokus. Jadilah orang yang betul-betul selalu bersiap diri untuk masuk ke kampung akhirat. Seorang syair mengatakan inna lillahi ibadan futana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dunia dan takut dari fitnah. Jarrabud dunya falamma arafu mereka melihat, memperhatikan dengan seksama dunia itu kayak apa ketika mereka tahu annaha laysat lihayyin sakana mereka kemudian menyimpulkan bahwa dunia bukanlah tempat yang abadi. Ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Mereka jadikan dunia itu sebagai lautan yang membawa amal saleh yang dijadikan sebagai bahtera yang mengarunginya. ada istilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat seseorang bertanam. Ya. Yang nanti menghasilkan akhirat. Nah. Asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang ketiga Orang-orang yang merindukan kampung akhirat itu adalah orang-orang yang menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Melebihi kecintaannya kepada harta benda, melebihi kecintaannya kepada pasangan-pasangan hidupnya, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, melebihi kecintaannya kepada orang tua orang tuanya, bahkan melebihi kecintaannya kepada diri dirinya sendiri. Ya, inilah keadaan karakteristik orang-orang yang selalu merindukan kampung akhirat. Inilah kaum mukminin yang sesungguhnya. Mukminin yang sejati. Allah Azza wa Jal menyinggung hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah 165 walladzina amanu ashaddu hubban lillah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang begitu kuat kecintaannya kepada Allah Azza wa Jal. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa kecintaan itu bertingkat-tingkat kata Imam Ibnu Qayyim salah satunya adalah apa? kerinduan. Salah satunya adalah kerinduan. Karena orang-orang yang beriman itu begitu kuat kecintaannya kepada Allah, maka mereka ketika menjalani hidup di dunia memang sedang ada di dunia, tapi kerinduannya kepada kampung akhirat. Orang kalau sudah rindu itu biasanya ingin segera bertemu ingin segera bertemu. Namun terkadang perlu sabar karena dipisahkan dengan jarak dan waktu. Tetapi jarak dan waktu bukanlah menjadi masalah untuk bisa menumpahkan rasa rindu. Ya, jadi butuh sabar sebentar. Dan dunia tidak lama. Dunia itu sebentar saja. Ya. pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kepada sahabat Ibnu Umar sambil memegang pundaknya izhad fid dunya <coughs> atau kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin hiduplah di dunia ka'annaka gharibun layaknya engkau orang asing yang gak mengenal apapun aw sabilin atau layaknya orang yang sedang mengembara gak pernah berhenti dalam waktu yang lama namanya juga mengembara kalaupun berhenti hanya sesaat setelah itu ia akan melanjutkan perjalanannya. Ya. Ini pesan begitu melekat dalam ingatan Ibnu Umar. Yang paling berkesannya itu adalah saat pundaknya dipegang oleh Nabi. Dan ini cara di mana Nabi membuat Ibnu Umar itu selalu ingat ya. Terkadang Nabi SAW itu ketika menyampaikan sesuatu beliau melakukan sesuatu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang-orang itu selalu mengingatnya. Ya. Kadang beliau melihat ke atas, kadang beliau melihat ke bawah, kemudian menyampaikan sesuatu. Ya. Itulah cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya kun fid dunya ka'annaka goribun aw abiru sabilin Kata Ibnu Umar selanjutnya, "Idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiris sabah." Kalau engkau ada di waktu pagi, jangan tunggu datang waktu sore. Kalau engkau ada di waktu sore, jangan tunggu datang waktu pagi. Ayo berpacu dengan waktu hidup ini hanya sebentar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita adalah kampung akhirat. Inilah yang harus selalu dirindukan. Tetapi rindu tidak hanya sebatas rindu. Tentu harus membawa bekal. Supaya apa? Supaya kerinduan kita itu berbuah manis. Ya. Kita kalau sudah rindu keluarga, ya kan terpisah oleh jarak dan waktu, kita ada tugas di satu tempat berhari-hari bahkan bisa jadi sebulan atau dua bulan ya. itu kan kerinduan sudah semakin memuncak ingin sekali berjumpa dan biasanya menyiapkan sesuatu untuk dibawa pulang supaya yang kita rindukan itu senang kan begitu nah kita kalau memang merindukan kampung akhirat maka lakukan sesuatu. Yang dengan itu kita bisa bertemu dengan yang kita rindukan dan kita cintai.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 Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai menjadikan aku lebih dicintainya daripada hartanya, keluarganya, dan semua manusia. Bahkan Nabi juga memberikan garansi kalau orang yang mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada hal-hal lainnya akan mendapatkan manisnya iman dalam hadis riwayat Bukhari Muslim masih dari sahabat Anas bin Malik beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ada tiga hal yang bila ketiga hal itu ada dalam diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman satu dari tiga hal itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah cinta ini benar-benar memberikan pengaruh yang besar dalam diri seseorang. Ketika kecintaannya benar, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah di dunia dan akhirat. Kecintaan seseorang kepada Allah dan kepada Rasulnya menjadi bukti bahwa dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merindukan kampung akhirat. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pegang tangan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Kemudian kata Umar, "Wallah la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Demi Allah, engkau wahai Rasul lebih aku cintai dari hal apapun kecuali satu dari diriku. Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mendengar itu kemudian mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsihi Salah seorang di antara kalian tidak akan dikatakan beriman sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Diralat ucapan Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu oleh beliau. Ini artinya nggak boleh ada hal apapun yang melebihi Allah dan Rasul Sampai pun dalam kecintaan. Cinta kita kepada Allah dan Rasul harus kita posisikan di tempat yang paling tinggi. Siapa sih yang tidak mencintai dirinya sendiri? Semua kita sangat sayang. Makanya kalau sakit kita berobat sedang sehat kita pertahankan agar tetap fit, tetap apa? sehat. Kita konsumsi makanan-makanan yang bisa menyehatkan badan kita, itu bukti bahwa kita itu memang cinta kepada diri kita. Seorang pun di antara kita nggak ada yang bisa menyangkal akan hal ini. Bagaimana besarnya rasa cinta kita kepada diri kita sendiri Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih perumpamaan bahwa kecintaan kita kepada orang lain itu harus seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. La yuminu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu li nafsih. Gak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa kecintaan kita kepada diri kita sendiri itu sangat besar. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai pun bila dibandingkan dengan kecintaan kita kepada harta kita, tidak seberapa. Tetap kita lebih mencintai diri kita sendiri. Ung oh, lagi naik motor, kita sudah punya prediksi ini bakal jatuh ini. Kita loncat ya kan, kita biarkan motor yang kita sayangi itu. Kenapa begitu? Karena memang kita lebih cinta kepada diri kita sendiri. Bukti sederhana. Ya. Apapun kita lakukan demi keselamatan diri. Kecintaan kita yang begitu besar kepada diri kita jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya artinya demi untuk menggapai cinta Allah dan Rasul kita harus rela mengorbankan diri kita sekalipun. Kalau untuk Allah dan Rasul kita pasrahkan. Kita harus siap. Biarpun kita sakit, biarpun kita sengsara, untuk Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inilah orang-orang yang telah melakukan jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Kata-kata Umar ibn Khattab tadi diralat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan katakan seperti itu itu keliru, itu salah. Setiap orang harus menjadikan aku, kata Nabi, lebih dicintainya dari hal apapun, termasuk dirinya sendiri. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian fala anta al-an wallah ahabbu ilayya min nafsi demi Allah sekarang engkau wahai Rasul lebih aku cintai daripada diriku sendiri kata Rasul sekarang wahai Umar ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah Yang keempat, orang-orang yang merindukan kampung akhirat adalah orang-orang yang merasa mulia dengan agamanya. Yukaddimuna hubbahu memprioritaskan agamanya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan sebuah hadis dalam Adabul Mufrad dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul adyan ahabbu ila Allah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah ditanya soal agama yang bagaimana, yang seperti apa, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Al-Hanifiyah As-Samhah agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah agama yang lurus lagi mudah. Agama yang lurus lagi mudah adalah agama Islam. وأوحينا إليك أن an ملة إبراهيم Ibrahim Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim hanifa yang lurus. Islam Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menjadikan Islam ini sebagai sebuah kemuliaan. Kita harus merasa mulia dengan Islam agama kita. Tidak perlu merasa malu untuk menampakkan keislaman. Tidak perlu merasa ragu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Nggak perlu bimbang untuk memperlihatkan identitas Muslim sebagai seorang yang beragama Islam. Ini ciri orang yang merindukan kampung akhirat. Kemana-mana dia akan senantiasa menampakkan syiar Islam. Inilah Muslim. Ya. Waqala innani minal muslimin. Dia akan mengatakan innani minal muslimin. Aku termasuk ke dalam golongan muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perasaan yang seperti ini merasa mulia dengan Islam inilah yang mendorong mereka untuk terus memperbanyak amal di dalam Islam. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Melakukan segala sesuatu yang sama sekali tidak bertentangan dengan agamanya. Menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya. Ada banyak orang nasallallahu assalamata wal afiyah ketika pergi ke negara lain tidak berani untuk menampakkan syiar Islam. Padahal sekali lagi kita menjadi mulia itu bukan karena apa-apa. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena jabatan kita. Kita menjadi mulia itu karena Islam. Islamlah yang membawa kita menjadi mulia. Tapi ada orang-orang yang tidak percaya diri dengan keislaman yang menjadi agamanya. Ini masalah tersendiri. Begitu hendak berangkat ke negara lain, ia rela menanggalkan ciri khas keislaman. Coba kalau orang-orang kafir datang ke negara Islam. Apa mereka tanggalkan ciri-ciri kekafirannya? Tidak, Sama sekali. Di negaranya mereka biasa buka aurat. Datang ke negara Islam tetap seperti itu. Iya kan? Tapi orang Islam ada yang ketika tinggal di negaranya, negara muslimin, Masya Allah, memakai syiar-syiar Islam. Tapi saat berkunjung ke negeri luar, gak berani menampakkan keislaman. Malah mengikuti cara-cara dan gaya hidup mereka. Ini kan sebuah kekalahan. Di mana kemuliaan Islam kalau seperti ini? ketika kita merasa malu dengan ciri khas keislaman, ketika kita merasa ragu untuk menampakkan akhlak-akhlak Islam, perilaku Islam, maka kita bukanlah orang yang mencintai kampung akhirat. Ya. Bagaimana mungkin orang yang mencintai kampung akhirat seperti itu keadaannya. Ya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah berikutnya yang ke lima orang-orang yang merindukan kampung akhirat itu adalah orang-orang yang begitu cinta kepada Al-Qur'an yatakhallaquna bi akhlaqihi mereka berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an mereka sangat yakin bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah mereka merasa ketika mereka membaca Al-Quran, mereka sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha saat ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jawabannya kana khuluquhul Quran akhlak Rasul itu adalah Al-Quran beliau begitu besar kecintaannya kepada kitabullah azza wajal ya yeah pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ini uhibbu hadhihi surah. Ya Rasulullah, aku begitu suka kepada surat ini. Surat apa yang dimaksud? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa jawab Rasul? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi sallam hubbuka iyyaha adkhalakal jannata kecintaanmu kepadanya akan mengantarkanmu masuk ke surga kamu akan bisa menuju kampung akhirat dengan selamat karena ada rasa cinta kepada Al-Quran Rasul itu mendengar bacaan Al-Quran tersentuh menangis seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min suratin nisa falamma balagat hadhihi al-ayah falamma balagtu hadhihi al-ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال ففاضت عينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم aku pernah bacakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam beberapa ayat dari surat An-Nisa dan terkadang beliau itu kalau tidak membaca sendiri, beliau minta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Beliau itu bukan hanya orang yang senang membaca Al-Quran, tetapi juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Musibah kalau ada seorang Muslim yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Musibah kalau ada seorang muslim yang merasa lebih tersentuh dengan nasyid-nasyid religi daripada bacaan Al-Quran. Banyak orang yang seperti itu. Muslim dia, muslim. Ketika mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran biasa-biasa saja. Sama sekali nggak tersentuh, sama sekali tidak menikmati. Sama sekali tidak ingat dengan kampung akhirat tapi di saat mendengar nasyid-nasyid yang katanya religi begitu, terbawa hanyut pikirannya, menikmati betul, mendalami betul, sampai ada sebagian yang nangis. Ya. Ini kan musibah yang besar. Makanya ketika kita sampaikan tentang haramnya musik, haramnya nyanyian, apapun itu bentuknya termasuk nyanyian religi. Oh. Kita diserang habis-habisan. Bagaimana bisa banyak orang yang sadar ketika mendengar nasyid religi, banyak orang yang mabuk berhenti. Ya enggak? Banyak preman tobat. Ya. Kenapa yang seperti ini diharamkan? Nah, menolak, marah tidak lagi berpikir jernih. Nah. Seharusnya tersentuh itu oleh bacaan Al-Quran. Seharusnya tersentuh itu oleh nasihat-nasihat pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayat zadathum iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disinggung disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ya. Inilah yang disebut dengan mukminuna haqqo. Orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Ya. Bagaimana mungkin kita mengaku rindu kepada kampung akhirat sementara Al-Quran hanya jadi pajangan dan hiasan di lemari saja. Nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka sama sekali. Ya. Bacalah Al-Quran bila ada waktu senggang tidak ada salahnya di sela-sela kesibukan sebentar saja baca Al-Quran. Ya. Orang kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tidak mau lepas darinya. Nggak mau berjauhan darinya. Nggak mau sampai terputus dari membacanya. Walaupun sebentar. Dia sempatkan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min suratin Nisa." Aku pernah bacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat dari surat An-Nisa. Falamma balaghtu hadhil ayah ketika sampai di ayat yang berbunyi kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. bagaimana keadaan orang-orang kafir itu apabila kami mendatangkan <clears throat> dari tiap-tiap umat itu seorang saksi nabi nabi ke ala haula'i isyahi kan, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka fawwaz aina kata Ibnu Mas'ud berlinang kedua air mata beli eh, kedua mata beliau berlinang kedua mata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar sudah merasakan kelezatan yang luar biasa ya. salah satu upaya untuk kita bisa sampai ke kampung akhirat dengan selamat adalah jangan tinggalkan Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Nah. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang berikutnya Orang-orang yang merindukan kampung akhirat itu adalah orang-orang yang menjadikan lisan mereka itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dalam khalqu af'alil ibad sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan inna akhir kalimatin faraqtu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qultu ya Rasulullah ayyul a'mal ahabbu ilallah Qala antamuta walisanuka ratbun min zikrillah Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan satu kalimat terakhir yang aku dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam saat aku bertanya kepadanya tentang amalan apakah yang paling afdol maka beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan antamuta walisanuka rotbun min dzikrillah kamu meninggal dunia dalam keadaan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. perlu mencari ketenangan hati dengan puisi, dengan sajak, ya. dengan kata-kata mutiara yang sama sekali tidak bermanfaat. Carilah ketenangan hati dengan zikir. Ya. Hanya dengan dikir hati seorang mukmin itu menjadi tenang. Kebutuhan hati kepada zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Ikan itu kalau tidak ada air mati. Hati ketika tidak pernah ada zikir yang diucapkan oleh lisan maka hati itu juga bisa tidak berfungsi dengan baik. Zikir itu gambaran dari seseorang dalam keadaan selalu ingat. Fadkuruni adkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kalau seorang mukmin senantiasa berzikir berarti dia ada dalam kesadaran yang penuh. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah, sederhana, ya. tidak susah. Kalau memang kita merindukan kampung akhirat, maka sebut selalu nama Allah dalam zikir-zikir kita. Ya. Seperti kalau kita merindukan seseorang, maka kita akan selalu menyebut-nyebut namanya. Fulan, fulanah. Kita rindu pada istri kita, anak kita, kita akan selalu sebut dia, sebut namanya. Hmm. Kan Kan kusebut selalu namamu sebagai pelipur rara dari rasa rindu kan begitu. Terus sebut. Kalau kita rindu kampung akhirat, sebut terus nama Allah dalam zikir. Astagfirullah kata-kata zikir subhanallah basahi lisan dengan itu ya. zikir itu akan melindungi kita <coughs> kita ketika akan melakukan sesuatu supaya selamat biasanya kita uh, gunakan sesuatu yang bisa melindungi diri safety mau kerja bangunan biasa pakai apa helm ya kan mau bepergian kemana naik mobil pakai seat belt mau apapun itu sebagai upaya proteksi mendapatkan apa keselamatan ada satu ya safety upaya untuk kita bisa mendapatkan keselamatan yang seringnya dilupakan oleh orang apa? Zikir. Ya. Zikir. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh aku heran. Ya. Dari orang-orang yang celaka, dari orang-orang yang binasa, sementara sebab-sebab keselamatan itu ada dalam dirinya. Apa itu? Istighfar. Apa? istighfar. Ini yang sering dilupakan. Ya, kita mau kerja, lakukan sesuatu supaya bisa selamat. Kita mau aktivitas apapun itu, oh berusaha ya, sesafety mungkin. Tapi istighfar seringnya dilupakan. tidak ada salahnya mau keluar rumah ya. Bismillah baca doa kemudian Astaghfirullah di jalan ya sedang berkendara walaupun sedang ngobrol biasa tetap sesekali cobalah ucapkan kata istighfar Astaghfirullah, Astaghfirullah, ya itu upaya perlindungan keselamatan ya Bahkan kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan upayakan kalau mau pergi ke satu tempat itu berwudu terlebih dahulu dari rumah. Supaya apa? Supaya kita di tengah-tengah perjalanan itu dalam keadaan suci. Bila ada sesuatu yang terjadi, kita dalam keadaan apa? Suci. Sekalipun insiden itu merenggut nyawa kita, kita dalam keadaan apa? suci. Sampai seperti itu. Ya. Ini kan proteksi, ini sebab-sebab keselamatan yang seringnya dilupakan. Boleh kita berupaya mencari sebab-sebab keselamatan dengan hal-hal lain. Ya. Tapi yang ini tidak boleh dilupakan. Orang sering berzikir kepada Allah itu tandanya dia rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, ingin segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. E, nampaknya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua apa yang kita dengar tadi sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu Allah. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh